Ada pertanyaan langsung? Ini ada pertanyaan tertulis. Yang tertulis? Yang tertulis ada pertanyaan. Adakah aurat wanita yang telah berusia sama dengan wanita muda? Jumhur ulama mengatakan sama semua, wanita tua dengan muda. Wanita aurat adalah sama bagi wanita. Jadi aurat ada tiga. Ringkasnya. Ada aurat di dalam sholat. Aurat di dalam sholat bagi wanita di dalam sholat auratnya adalah sekujur tubuhnya kecuali telapak tangan dohron wa batnan jadi supaya tidak salah faham jadi yang terlihat di dalam solat yang boleh kebuka di dalam solat adalah apa? wajah yang kebuka dalam wajah dan telapak tangan ini juga boleh kebuka dohron wa batnan luar dalam ada sebagian salah paham ini harus ditutup repot ini tutup ini boleh kebuka dalam solat ini bicara dalam solat di luar solat bagi seorang wanita lagi juga ada nanti ada aurat namanya aurat sitir apa yang wajib ditutup oleh seorang wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan bukan suaminya? Yang wajib ditutup bagi wanita adalah menurut jumhur ulama madhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, jumhur ulama adalah sekujur tubuhnya tanpa terkecuali. Ini adalah menurut pendapat yang dikukuhkan dan harus tapi pendapat yang kedua adalah termasuk cadar ini adalah menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuh bahkan jumhur ulama yang dikukuhkan Pendapat yang kedua dalam madhab Imam Syafi'i adalah sekujur tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Sudahlah ikut pendapat yang kedua sudah alhamdulillah. Kalau ikut yang pertama lebih syukur alhamdulillah. Jadi kalau ada orang menutup cadar itu adalah mengambil kemuliaan tingkat tinggi. Tapi kalau ada orang membuka mukanya ikut pendapat ulama juga tanpa harus kita rendahkan karena itu khususnya kayak masyarakat kita Melayu Indonesia juga rata-rata buka mukanya Coba harus ketahui leher adalah aurat. Betis adalah au, aurat. Nah ini. Jadi aurat itu. Jadi yang ditutup adalah sekujur tubuh menurut pendapat yang pertama yang dikukuhkan. Pendapat yang kedua adalah wajah dan telapak tangan. Menurut Imam Ahmad dan riwayat dari Imam Abu Hanifah juga, salah satu dari muridnya Abu Yusuf atau Muhammad bin Hasan, telapak kaki boleh terlihatlah. Ini adalah kemudahan juga. Tapi sebaiknya ditutup kalau bisa pakai kaos kaki. Kalau tidak, telapak kaki boleh keli kelihatan telapak kaki kodam jadi paling tidak gampangnya begini saja ringan deh wajah boleh kelihatan telapak tangan boleh kelihatan telapak kaki boleh kelihatan ini adalah pak sudahlah lah di negeri kita zamannya orang sudah pada tidak mau pakai baju kalau kita mau naik pangkat silahkan pakai cadar dan sebagainya cuman semua harus pakai adab kalau anda melihat orang pakai cadar burko ini jangan anda rendahkan Memang ada sekelompok yang akidahnya sesat pakai burko, lalu orang yang benar pun dibilang salah juga. Ini yang masalah. Pakai burko, alhamdulillah. Jadi jangan merendahkan orang yang pakai burko. Atau sebaliknya yang sudah pakai burko, pakai cadar, jangan merendahkan yang lainnya. Anda mengikuti ulama. Ada sebagian yang sudah pakai cadar dengan kesombongannya. Apa ente ini? Istrinya ustaz, ustadzah, tapi aja kebuka. Loh, ini kan merendahkan orang lain. Pendapat ulama. Jadi yang muka wajahnya adalah juga mengikuti ulama dan insya Allah diterima dan tidak dosa dengan itu semuanya sekarang dihilangi di, dihindari tabarruj minor atau minor itu dan dan berlebihan dihindari itu semuanya baik ternyata pakai cadar dan yang tidak itu adalah syar'i sudahlah yang jadi masalah itu saudari kita yang harus banyak kita doakan di pinggir jalan pakai baju tidur ini kan problem musibah ini ya. Kasihan kita doakan semoga Allah memberikan hidayah dan bimbingan. Nah, bagaimana dengan orang tua ada pendapat? Barangkali kemudian orang tua yang susah di dalam menjaga auratnya. Namanya orang tua kadang-kadang kerudungnya jatuh, kebeteran. Tapi orang tua yang masih cekatan wajib sama dengan perempuan yang lainnya. Ada se -se orang sepuh ya, kalau roknya ke bawahan takut keserimpet, takut jatuh. Makanya kadang-kadang akan naik sedikit ke setengah betisnya karena jalannya biar mudah. Kalau sepuh semacam itu, ibu kalau Anda sepuh berarti ya itu. Itu ada maaf termasuk kelihatan lengannya kadang rambutnya jatuh ditutup lagi semampunya ini jadi kalau ibu-ibu yang muda kok pakai bajunya begitu berarti sudah jadi orang tua paham ya <laughs> jadi kayak orang tua kalau orang tua ada kemudahan orang tua yang berat susah baginya untuk menutup aurat sebab namanya orang sepuh itu kadang-kadang megang kerudung saja gemeternya jangan dipaksa mentang-mentang santri santren baru keluar mama mbah mbah nenek harus begitu Kasihan jangan. Semampunya dalam menutup auratnya. Karena orang sepuh orang tua. Kemudahannya kemurahannya. Well kawaid, kawaid namanya. Orang-orang sudah tua yang biasanya hanya di rumah, tidak bisa ngapa-ngapain, itu ada kemudahan di dalam masalah auratnya.